wal Iman tentang tauhid dan iman dan kita telah masuk pada bab yang pertama bab taghlidi tahrimi syirki billah wa bayan annahu akbarul kabair bab tentang kerasnya pengharaman syirik kepada Allah dan penjelasan bahwa syirik adalah termasuk dosa besar yang paling besar yang lalu telah dibawakan ayat-ayat tentang betapa dahsyat betapa dahsyat dosa syirik bahwasanya orang kalau mati membawa dosa syirik dan belum taubat dari syiriknya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bahwasanya orang yang syirik menyekutukan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah di neraka. Kemudian juga orang yang melakukan kesyirikan, maka semua amalnya hapus. InsyaAllah pada malam hari ini akan dibawakan hadis-hadisnya tentang betapa dahsyatnya syirik ini. Di antaranya yang pertama-tama dibawakan oleh penulis kitab ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan ini adalah hadis yang sangat indah yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ijtanibu as-sab'al mubiqat jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan tujuh perkara yang membinasakan dan ini yang paling banyak disebutkan kalau kita membaca Al-Qur'an membaca hadis banyak sekali disebutkan dosa-dosa ini. Dosa-dosa besar yang membinasakan. Qalu wa ma qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tujuh dosa yang membinasakan itu?" Qala, beliau menjawab, "Asyirku billah." Pertama-tama adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasihru, yang kedua adalah السحر وقتل النفس التي حرم Allah illa bilhaq dan membunuh jiwa yang oleh Allah diharamkan kecuali dengan kebenaran. Wa aklu riba yang keempat adalah makan riba. Wa aklu malin yatim dan memakan harta anak yatim yang kelima. Wa tawalli yaumaz yaitu melarikan diri dari medan perang ketika berkecamuk melarikan diri karena ketakutan, bukan mengatur siasat. Wa qadhul muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik yang beriman yang tidak tahu apa-apa, dituduh telah melakukan serong atau selingkuh dan semisalnya. Tujuh perkara yang membinasakan, mari kita bahas tujuh perkara ini. Pertama-tama Rasulullah SAW menyebutkan asyirku billah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran semua nabi, semua rasul itu sama. Ajaran mereka intinya adalah la ilaha illallah, menegakkan tauhid. Inti daripada ajaran Islam adalah menegakkan tauhid dan keadilan. Benar-benar Allah itu diesakan, tidak disekutukan dan ditegakkan keadilan ditempatkan sesuatu pada tempatnya. Dosa besar yang paling besar adalah syirik. Karena itu di dalam ayat Al-Quran kita mendapatkan di antaranya tadi di surat Luqman yang dibaca tadi itu Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim Hei putraku jangan kamu syirik menyekutukan Allah Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang sangat besar. Wasiat Luqmanul Hakim yang nomor satu sebelum wasiat sholat dan yang lain-lainnya, yang nomor satu adalah jangan syirik, tauhid. Mengajarkan tauhid kepada anak mulai bayi baru lahir diajarkan tauhid. Yaitu anak diadani di telinganya. Telinga kanan atau kiri sama saja untuk hadis yang sahih. Ini adalah memasukkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tauhid ke dalam diri anak. Kemudian juga Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Allah ta'budu illa iya. La ilaha illallah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dosa besar yang paling besar. Kalau kita ringkas, inti syirik itu ada empat. Intinya syirik ada empat. Yang pertama-tama adalah firkun niat Firik dalam niat. Firik dalam niat. Wah, kalau kita bicara syirik dalam niat ini, kata para ulama, bahrun la sahilalahu. Lautan yang tidak bertepi. Firik dalam niat. Artinya dalam beramal, orang itu niatnya lillah atau li Ada tiga macam. Pertama lillah, titik yang kedua li ghairillah titik. Yang ketiga lillah dan li ghairillah campuran. Padahal yang diminta oleh Allah harus lillah 100%. Ana aghna syuraka ani syirki. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah sekutu yang maha kaya daripada disekutukan. Barang siapa mengamalkan suatu amalan Dia menyekutukan aku di dalam amal itu Bersama yang selain aku Maka aku tinggalkan dia bersama sekutu itu Tidak diterima amalnya Sia-sia Sehingga mereka-mereka masuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala وَقَدِمْنَا إِلَى min amalin مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ Orang beramal banyak tapi hari kiamat dia melihat debu yang bertebaran. Kenapa? Di antaranya karena sirik dalam niat tidak ikhlas. Sirik niat, lautan tidak bertepi. Riak, riak yang sedikit adalah sirik kecil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam, ma akhafu alaikum asyrikal asghar." Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar riak Yang paling aku takutkan kepadamu adalah syirik kecil. saya bertanya "Ya Rasulullah, apa syirik kecil itu?" riak riak yang sedikit. Ikhlas, tapi ketampuran sedikit-sedikit riak, syirik kecil. Kalau riaknya banyak, syiriknya besar. Riaknya banyak seperti orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalau sholat malas riak, ingin dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, sehingga lalai dalam sholatnya. Tidak ingat Allah kecuali sedikit. Syirik dalam niat dan kita semua telah tahu hadis tentang tiga kelompok yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Kenapa? Karena mereka syirik dalam niat. Orang pandai baca Quran, orang mengajarkan ilmu, orang sodakoh, jihad fisabilillah. Semuanya itu ingin dipuji, ingin didengar. Dan semuanya telah mendapatkan gelar yang diinginkan itu di dunia. Akhirnya wajahnya ditelungkupkan, dilempar di neraka hadis yang dikenal dengan awwalu man tusa'aru bihimun nar tiga kelompok yang pertama dibakar oleh Allah di neraka sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu kalau baca hadis ini kalau dengar ini beliau pingsan Al Imam Muhammad Nasiruddin Al Albani kalau baca hadis ini nangis selalu khawatir syirik dalam niat syirik dalam niat Orang itu semakin beriman, semakin takut kepada dirinya. Jangan-jangan dalam dirinya ada kemunafikan. Jangan-jangan ada dalam dirinya niat yang tidak lillah. Niat yang tidak lillah. Sehingga Ibnu Abi Mulaika, salah seorang tabi'in, rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ibnu Abi Mulaika mengatakan adraktu 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخافون النفاق min anfusihim Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mereka semuanya itu mengkhawatirkan kemunafikan atas diri mereka khawatir syirik <clears throat> dalam niat ini lautan yang tidak bertepi <clears throat> karena setan selalu goda setan selalu menggoda dan kalau kita sudah bicara masalah ikhlas, ini bicara yang sangat penting. Bicara ikhlas adalah bicara yang sangat penting. Bahkan sebagian salafus yang mengatakan, kalau sekiranya tiap pengajian yang dibahas ikhlas, itu cukup. Tiap pengajian yang dibahas masalah ikhlas, ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Karena yang paling sulit adalah ikhlas. Sebagian salafus soleh berupaya untuk ikhlas sekian tahun, tapi selalu saja muncul dalam warna lain, dalam bentuk lain, dalam model lain ketidakikhlasan itu. Ditutup di sana muncul dari situ. Karena itu ikhlas berat. Karena nafsu kita tidak mendapatkan bagian. Ma'ala jitu syai'an asyadda aliyya min niyati. Tiadalah aku mengupayakan sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada niat. Niat. Syirik dalam niat. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua adalah Sirku as-da'wah, syirik dalam doa. Syirik dalam doa, berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga banyak minta-minta kepada orang mati, minta-minta kepada jin, minta-minta kepada setan, minta-minta kepada iblis. Bahkan ada kelompok itu penyembah iblis. Ada atau tidak? ada kelompok penyembah iblis. Pernah beberapa waktu yang lalu dimuat di sebuah acara televisi luar negeri di negara Arab sana tentang kelompok penyembah iblis. Ini banyak. Menyembah iblis Tuhannya adalah iblis. Dan cara beragama mereka itu bebas, semuanya serba Dan subhanallah yang termasuk ikut kelompok penyembah iblis ini adalah kelompok-kelompok penyanyi rock heavy metal kebanyakan. Kelompok rock heavy metal itu penyembah iblis. Termasuk kalau saya tidak salah dari kelompok Motley crew Itu penyembah iblis. Ya, sehingga wajahnya kayak iblis. Ya, wajahnya itu menakutkan pakai celak yang tajam kayak gitu. Kemudian seperti pakai bedak. Subhanallah. <clears throat> Syirik dalam doa, minta-minta kepada orang mati. Orang mati sudah selesai, orang mati didoakan, bukan di, bukan dimintai doa. Jangankan orang biasa, nabi sekalipun tidak boleh dimintai. Jangankan nabi, malaikat sekalipun kita tidak boleh minta-minta kepada malaikat, minta kepada Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan minta kepada selain Allah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madorot. Kalau kamu lakukan itu, kamu termasuk orang dolim, hai orang musyrik, termasuk orang musyrik. Ini masih banyak sekali datang ke kuburan, minta-minta kepada orang mati. Padahal ziarah kubur bukan minta kepada orang mati. Ziarah kubur adalah supaya kita ingat akhirat. Zuhud kepada dunia supaya hati kita lembut, supaya air mata kita berlinang. Minta, karena orang mati itu diibaratkan seperti lorik, seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam tidak bisa menyelamatkan, justru dia diselamatkan. Atau juga orang mati seperti orang dalam penjara. Bukan menyelamatkan, tapi dia justru perlu diselamatkan, dikeluarkan dari penjara. Sirik dalam dalam doa. Ini juga banyak ya, banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah syirkut ta'ah, syirik dalam taat. Syirik dalam taat. Yang ini oleh Allah diabadikan di dalam surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Salah seorang sahabat yang mantan Nasrani, yaitu sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini mantan Nasrani. Pernah datang ke Rasulullah SAW memakai kalung salib. Oleh Rasulullah diperintahkan, Al-Fi'angkaha hadal Kamu buang itu, berhala itu, kalung salibmu. Sahabat Adi bin Hatim ketika mendengar ayat tadi At-Taubah Beliau mengatakan Ya Rasulullah Lasna na'buduhum Ya Rasulullah kami tidak pernah menyembah mereka Tidak pernah menyembah pendeta nggak pernah menyembah pastor nggak pernah menyembah ulama nggak pernah menyembah ahli baca Tapi kenapa di sini dikatakan kami menyembah mereka Menjadikan mereka sebagai Tuhan Karena sahabat Adi bin Hatim itu memahami yang namanya nyembah itu adalah sujud, itu nyumbang. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisu yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu?" Bukankah mereka itu menghalalkan yang haram? Lalu kamu ikut-ikutan menghalalkan. Dan mereka mengharamkan yang halal, lalu kamu ikut-ikutan mengharamkan. Jadi mereka membuat hukum selain hukum Allah dan kamu taat kepada mereka yang telah merubah hukum Allah. Kalau kaulah bala. Iya ya Rasulullah, kaulah fatilka ibadatuhum. Nah, itulah yang namanya kamu menyembah mereka. Syirik dalam taat. Syirik dalam ketaatan ya. Kecuali kalau kita mengingkari, mengingkari atau juga di dalam sebuah negara seperti Indonesia, kan hukumnya hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kita nggak bisa lari dari kenyataan. Yang lalu kan telah kita bahas panjang lebar. Hukum Allah itu wajib. Selain hukum Allah adalah hukum Taubat harus diingkari. Cuman yang jadi masalah sekarang kita berada di negara seperti ini Indonesia. Yang dipakai bukan hukum Allah, hukum Taubat, hukum yang nyimpang, hukum yang salah. Bagaimana sikap kita? sikap kita adalah ya kita memperbaiki yang sudah ada ini, yang sudah ada diperbaiki. Karena kalau nanti difonis ya, ini hukumnya hukum allah. Berarti yang membuat hukum itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. DPR, MPR itu dianggap Tuhan selain Allah. Ya, karena mereka memproduksi hukum. Tap MPR nomor sekian, tapi seakan-akan dia ini adalah Tuhan. Kan gitu kan? Presiden dan wakil seakan-akan ini adalah pemimpinnya Tuhan. Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini menurut kelompok yang yang suka mengkafir-kafirkan. Hukum Allah wajib harus tidak boleh selain hukum Allah. Cuman masalahnya bagaimana menyikapi keadaan. Apakah harus keluar? Sudah kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Polisi karena dia itu ada perjanjiannya, apa namanya? Sakta marga atau apa tentara. Berarti ketika dia baca itu dia kafir juga. Polisi semuanya kafir, tentara kafir, DPR kafir, MPR kafir. Sekarang kita pakai logika saja, pakai akal. Terus bagaimana caranya? Apakah orang Islam tidak boleh jadi polisi semuanya? Apakah orang Islam tidak boleh jadi tentara? Apakah orang Islam tidak boleh berada di dalam parlemen? Kalau orang Islam nggak ada di sana, nggak ada yang masuk, yang terjadi apa di negeri ini? yang terjadi apa? Dikuasai siapa nanti? Madorot atau maslahat? Allah memberikan kepada kita akal sehat untuk berpikir. Yang terjadi adalah madorot. Berapa waktu yang lalu saja militer dikuasai oleh orang non Muslim seperti itu. Apalagi orang Islam benar-benar nggak boleh masuk semuanya, takut kalau masuk nanti kafir, nggak usah masuk. Nah, ini bahaya. Ini bisa jadi dimanfaatkan memang oleh kelompok tertentu, dimanfaatkan oleh intelijen tertentu untuk supaya orang Islam nanti hancur. Sekarang kalau nggak boleh masuk, apa yang terjadi nanti? Apa nggak tambah kacau, nggak tambah runyam nggak keadaannya? Jadi istilahnya terpaksa membaca itu ya terpaksa yang nimpang yang penting diingkari dengan hatinya karena diamalkan amalkan yang benar seperti sahabat Ammar bin Yasir Ketika diperintah untuk mengucapkan kata-kata kufur, beliau terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Sementara hatinya penuh dengan iman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Rasulullah mengatakan enggak apa-apa, fa in atu Kalau mereka nyuruh kamu lagi mengucapkan itu, ucapkan enggak apa-apa. Yang penting kamu tidak meyakini dengan hatimu. Betul atau tidak? Betul. Kita pakai realitas saja. Wakil, wakil. Ini kenyataan. Kalau orang Islam nggak masuk ke sana, yang terjadi seperti apa? Kacau. Jadi yang penting kita tidak menyetujui dengan hati kita, mengingkari dan berusaha untuk merubah ke depan lebih baik, berubah ke depan lebih baik. Syirik dalam hukum. Yang jadi masalah adalah orang yang mengatakan memang hukum ini yang benar hukum Islam itu yang keliru, hukum Islam itu salah, primitif, nggak bisa diamalkan, itu hukumnya orang Arab dan semisalnya. Nah ini memang sudah mengarah kepada kekufuran. Syirik dalam ketaatan, syirik dalam hukum. Kemudian syirik yang berikutnya, yang terakhir adalah syirikul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Syirik dalam hal cinta. Nah ini syirik cinta ini. Wa minan nasi man min dunillahi andadan yuhibbunahum walladzina amanu ya. jadi orang yang beriman itu cinta sangat cinta kepada Allah tapi ada orang lain yang menjadikan selain Allah itu dicintai seperti cinta Allah syirik dalam cinta juga pembahasan yang panjang lautan tidak bertepi kita cinta kepada sesuatu dengan cinta yang berlebihan yang menyebabkan kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, ini sudah mengandung kesirikan cinta ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang cinta harta. Oleh Rasulullah disebut sebagai abdud dinar, abdud dirham. Hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya dunia. Kata beliau, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul kamilah, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas wa idza syi'ta falan taqas in u'tiya radhi wa illam yu'ta sakhit celakalah hambanya dinar hambanya dirham hambanya khomilah dan khomisah pakaian-pakaian indah celakalah dan tersungkurlah apabila dia terkena duri semoga tidak bisa mencabutnya kalau dia diberi dia senang kalau nggak diberi dia marah ya, itu syirik ya ada berapa tadi apa aja Syirik niat yang pertama. Yang kedua syirik syirik doa. Yang ketiga syirik taat. Yang keempat syirik cinta. Kalau diperluas nanti panjang dan kitab yang paling bagus membahas masalah syirik-syirik ini terutama dalam hal uluhiyah adalah kitab Tauhid beserta syarah-syarahnya. Kemudian yang kedua adalah wasihru, sihir. Sihir. Dan sihir ini juga termasuk bagian daripada syirik. Karena orang yang mengamalkan ilmu sihir itu selalu melakukan kesyirikan-kesyirikan. Biasanya kalau namanya ilmu sihir identik dengan jin, identik dengan setan. Dan kalau mau mengamalkan itu ada mukaddimah-mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan. Ada syarat-syarat yang diminta oleh jinnya. Dan syaratnya selalu menyimpang, sihir. Sihir itu dinamakan sihir karena sesuatu yang tersembunyi, halus tersembunyi, tiba-tiba ada orang sakit, tiba-tiba ada orang mati. Dan juga biasanya mereka mengamalkan pada waktu sahur, waktu sahur di akhir malam, Sehir, sahur. Sihir macam-macam. Termasuk sihir itu adalah atiwalah. yang Rasulullah mengatakan tiwalah itu syirik. Tiwalah itu kalau istilah kita pelet kalau istilah anak pondok, mahabbah. Menjadikan orang laki cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki, mengamalkan amalan tertentu. Nah ini adalah syirik. Suami istri saja pakai pelet tidak boleh, apalagi orang lain. Bukan suami, bukan istri, pakai pelet. Sihir. Dan hukuman orang sihir itu adalah hukum mati, dibunuh. Pada zaman sahabat dulu pernah dilakukan pembunuhan kepada beberapa tukang sihir. Hukum mati. Kenapa? Karena tukang sihir ini ngerusak. Ngerusak. Kalau di penjara, nanti orang penjara diajari ilmu sihir. Saat penjara jadi tukang sihir nanti. Gimana? Sihir-sihiran nanti. Sehingga hukumannya dibunuh. Tukang sihir itu ditangkap dibunuh. Penggal lehernya. Tidak bisa mengajarkan ilmunya. Karena dia bahaya. Ilmu sihir. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tentang kisahnya Harut dan Marut, yu'allimani min مِنْ hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala تَكْفُرْ ya. Harut dan Marut mengajarkan sihir bukan untuk diamalkan, untuk uji, menguji saja. Sehingga mengatakan jangan belajar. Kamu bisa kufur kalau belajar nanti. Sihir. Ilmu sihir. Seperti semacam santet. Kan banyak di kita ya santet dan yang lain-lainnya. Bahkan tukang sihir itu kalau kepingin sakti lebih dicintai oleh setan, maka dia semakin kafir. Semakin kafir, setan semakin cinta. Sampai ada di antara syarat yang diminta oleh jin, oleh setan itu adalah menulis Al-Quran dengan darah head. Nah, tambah sakti nanti, setannya tambah cinta, tambah kafir. Bahkan ada maaf-maaf mushaf Al-Quran ditaruh di WC tambah sakti nanti. Itu yang diminta oleh jinnya, yang diminta oleh setannya. Dan ini banyak sekali ya datang ke dukun. Apalagi memang di Indonesia ini dilestarikan perdukunan. Sehingga bisa kirim SMS untuk tanya ramalannya menurut primbon dan yang lain-lain. Ya dilestarikan, dipromosikan semuanya. Tanya kepada saya, jodoh anda siapa? Oh dia aja tidak tahu tentang dirinya. Rasulullah SAW mengatakan man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu salatun arba'ina yawman. Orang yang datang ke dukun datang saja, tanya saja, tidak diterima salatnya 40 hari. Kirim SMS saja itu enggak diterima salatnya 40 hari. Itu kan datang ke dukun. Walaupun badannya enggak datang, tapi hakikatnya dia datang melalui SMS, teknologi. Bagaimana kalau percaya? Oh iya cocok, oh iya masya Allah. Kufur man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang datang ke dukun atau tukang ramah dan percaya, mempercayai ucapannya, dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Jadi dukun mengiklankan diri. Kan lucu ya? Kalau zaman dulu namanya dukun itu kan tersembunyi, orang-orang datang ke pegunungan. Sekarang malah dukun mengiklankan diri, tapi dukun palsu itu. Cara logika aja dukun palsu. Maaf Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang kalau belajar baru belajar, baru belajar ilmu silat ya. Baru dapat satu jurus, dua jurus. Biasanya bagaimana orang ini? Kuaya toh, semuanya ditantang. Orang kalau belajar satu dapat sama satu juru dua juru semuanya ditantang orang, mentang-mentang, pertentang-pertentang gini-gini. Karena baru tahu satu juru dua jurus. Tapi kalau sudah pendekar, sudah pendekar, sabu hitam dan tiga lagi. Biasanya tutup dia itu. Ya, tapi jangan diganggu, ini macan tidur. Ya, berarti dukun palsu, sihir, ilmu sihir. Kemudian yang ketiga, wafatul nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Dosa besar yang paling besar yang nomor tiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar. Bunuh orang itu tidak gampang. Bunuh orang Islam dosanya luar biasa. Bunuh orang kafir dosanya juga luar biasa. Kalau memang dia adalah orang kafir yang dilindungi. Tidak sembarangan orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir yang dilindungi, dibedakan. Mana kafir zimmi, mana kafir harfi, mana kafir yang mustakman, dilindungi dalam Islam. Membunuh orang Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la muslimin illa Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama-tama adalah at zani, orang yang sudah pernah nikah tapi dia masih berzina. at zani jadi suami atau istri atau janda atau duda nikah maka hukumannya adalah hukum mati, darahnya halal, dirajam. Dirajam, ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Batunya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau batunya besar sekali lempar mati, kalau batunya kecil sekali nggak mati-mati, tapi batunya cukupan. Dia mati cuman waktunya agak lama sedikit sehingga dia merasakan sakit sekujur tubuh sebagaimana dia merasakan nikmat sekujur tubuh. Zina. Jadi orang zina itu kalau hamil di luar nikah bukan dinikahkan, bukan dinikahkan. Kalau dalam Islam, kalau sudah pernah nikah dirajam. Kalau belum pernah nikah dibiarkan anaknya lahir dulu, dicambuk 100 kali, diasingkan satu tahun. Nah, setelah nanti anaknya lahir boleh nikah. Kemudian yang kedua Wan nafsu bin nafsi. Orang membunuh hukumannya adalah dibunuh, kisos. Bunuh hukumannya dibunuh, kisos. Bunuh orang satu dibunuh. Bagaimana pula kalau bunuh orang banyak? Ya dibunuh hukumannya kisos. Kemudian yang ketiga, watariqul dinihi al-mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad, pisah dari jamaatul muslimin, orang murtad. Itu juga darahnya halal, orang Islam. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang haramnya bunuh orang kafir yang berada dalam perlindungan, yang berada dalam perjanjian. Bahkan orang Islam yang bunuh mereka tidak akan mencium baunya surga, tidak sembarangan. Islam ini agama yang indah, agama yang penuh dengan toleran, tapi dalam batas-batas yang syar'i, bukan agama yang barbar, bukan agama yang mengedepankan kekerasan dan yang lain-lainnya. Islam ini indah. Yang membuat orang masuk Islam karena keindahan Islam. Yang membuat orang lari meninggalkan Islam karena perilaku-perilaku orang Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam. Islamnya bagus, orang Islamnya yang tidak bagus. Sehingga kebagusan Islam tertutup oleh perbuatan kaum muslimin, orang Islam. Kemudian yang keempat wa aklur riba, makan riba. Riba. Ini ayatnya juga banyak di dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah 276 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu min minal mas." Dalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a Wahar riba. Orang yang makan riba itu nanti tidak bangkit dari kuburnya melainkan seperti orang yang kesurupan. Bangkit dari kubur nanti hari kiamat. Bahkan juga di dunia ini perilakunya seperti orang kesurupan. Orang yang makan riba itu kayak orang kesurupan karena nggak sadar. Halal haram nggak peduli. Yang penting pokok dapat uang, tambah terus uangnya, tambah terus uangnya, tambah terus uangnya. Sampai-sampai saking dia itu kesurupannya seperti orang gila, sampai dia mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli kan sama dengan riba. Sampai-sampai seakan-akan riba itu adalah segala-galanya, jual beli seakan-akan mengikuti riba. Padahal kalau dia mau ngomong yang benar, riba itu kan sama dengan jual beli. Ini saking gilanya sampai-sampai mengatakan seakan-akan riba itu segala-galanya, jual beli di bawahnya riba. Lalu oleh Allah dibantah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, riba itu kita mendapatkan keuntungan tanpa usaha sedikit pun. Yang paling banyak sekarang ini adalah orang utang, lalu dia eh, diminta untuk mengembalikan lebih. Utang 100 juta, kembalinya 110 juta. Atau termasuk nyimpen uang di bank, lalu ada bunganya. Bunga adalah riba. Yang membuat orang sekarang ini berantakan usahanya, terpuruknya ekonomi, ya, gara-gara ini riba, sistem Yahudi, sistem kapitalis, uang adalah segala-galanya, rusak gara-gara riba. Makan riba. Dan pemakan riba ini oleh Allah dikatakan sebagai orang-orang yang perang melawan Allah Subhanahu wa taala dan melawan rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Tinggalkan riba semuanya. Kalau tidak kamu tinggalkan berarti kamu melawan Allah dan Rasulnya, melawan perang. Tidak mungkin menang perang melawan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Orang kalau tobat dari riba itu hanya diambil modalnya saja. Dia tidak didolimi, tidak diambil hartanya, dan dia tidak mendolimi, tidak ngambil hartanya orang. Dan riba walaupun kelihatannya banyak, tidak ada barokahnya. Allah berfirman, yang ar-riba. Allah akan membinasakan uang hasil riba. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, Alaihi "Riba wa in kasur, fa inna akibatahu kasiru ila Riba itu walaupun banyak, akibatnya adalah sedikit, tidak barokah. Riba itu tidak barokah. Riba di mana-mana. Bahkan riba ada 70 cabang lebih yang paling ringan seperti anak mendinai ibunya. Sepeser uang di uang riba itu lebih dahsyat daripada sekian puluh kali perzinahan. Riba. Kemudian disebutkan dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang bayar riba, yang menjadi saksi riba, yang nulis riba, dan mereka dosanya adalah sama. Sehingga para ulama mengatakan semua yang terlibat dalam transaksi riba itu adalah dilaknat, dosa, dosa. Termasuk yang kerja di bank-bank konvensional itu masuk di dalam ancaman itu semuanya. Bahkan tukang sapunya dan juga satpamnya masuk. Karena saling tolong menolong dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan dan pelanggaran. Udwan, permusuhan, pelanggaran. Riba, subhanallah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita semuanya daripada riba Bahkan Ibnu Dajik Al-Id rahimahullah taala mengatakan wa huwa mujarrabun li su'il khatimah. Riba itu mujarab bagi yang ingin mati su'ul khatimah. Jadi kalau kepingin mati su'ul khatimah silakan riba, mujarab insyaallah. Menurut Ibnu Dajik. mujarab itu artinya sudah terbukti. Kalau ingin husnul khatimah jangan makan riba. Sekarang ini kan orang terdorong, ada orang datang, pinjam uangnya 100 juta, nanti saya kembalikan uh, eh, serapat tiap bulan kamu saya kasih 10 juta. Iya, pinjemin 100 juta. Akhirnya hilang uangnya. Gara-gara apa? Gara-gara tamatnya dia sendiri, kepingin riba. Kan sekarang banyak penipuan model gitu. Datang, saya pinjam uangnya 50 juta, nanti tiap bulan kamu saya kasih 5 juta. Ya mau. Akhirnya uangnya hilang. Kadang-kadang terdorong oleh keinginan riba. Ya itu. Yang ar-riba dimusnahkan oleh Allah riba itu. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah wa abluma lil yatim makan harta anak yatim. Ini juga ada kalanya anak yatim mati ditinggal bapaknya, bapaknya kaya raya sehingga dia mendapat warisan yang banyak. Anak yatim itu adalah anak yang mata abuhu walam yablu bapaknya mati dia belum balik ada kalanya bapaknya kaya, dia mati punya warisan banyak, ratusan juta, bahkan miliaran. Nah biasanya anak yatim jadi sasaran kedoliman. Karena dia tidak ngerti, uangnya dipakai sana sini. Wah ini dolim, makan harta anak yatim. Allah berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayatlawna sa'ira Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang dolim sama dengan memakan api ke dalam perutnya dan dia akan dibakar di neraka. Harta anak yatim. Orang yang mengelola harta anak yatim kalau dia mampu cukup tidak boleh ngambil. Kalau dia fakir miskin benar-benar tidak -benar mampu boleh ngambil secukupnya saja. Wa man kana ghaniyan falyatta'bid wa man faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau sudah cukup jangan ngambil. Kalau membutuhkan nggak apa-apa karena dia mengelola, karena dia untuk biaya operasional dan yang lainnya secukupnya saja. Apalagi sampai anak yatim dijadikan bahan komoditi, dimanfaatkan anak yatim, mengumpulkan anak yatim di dalam sebuah tempat di panti atau yang lainnya. Tujuannya bukan bantu anak yatim, tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Wah ini bahaya. Dan mereka-mereka yang melakukan itu biasanya susah dunia, susah akhirat. Ini terbukti. Mendolimi harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Bahkan dalam Islam itu hartanya dikelola kalau bisa. Dikelola dengan pengelolaan yang menguntungkan. Karena harta anak yatim walaupun dia kecil itu kena zakat. Kalau tiap tahun kena zakat, zakat. Karena nanti khawatir tinggal sedikit karena itu dikelola dengan pengelolaan yang baik. Wala taqrabu malal yatimi illa ahsan hatta yablugha Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Di antara maksudnya adalah dengan diputar uangnya dengan catatan yang menguntungkan tidak merugikan. Sampai anaknya balik ngerti berikan hartanya. Dan orang yang benar-benar memperhatikan anak yatim adalah orang yang untung dan untung. Rasulullah SAW mengatakan, Ana wakafilul yatim bil jannati hakadah. Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Sambil beliau mendekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Masya Allah, barokah. Anak yatim dimuliakan, dihormati. Dan benar-benar anak yatim itu dibantu Bahkan kalau kita lihat yang yang baik itu anak yatim bukan dikumpulkan di sebuah semacam panti. Yang baik itu malah anak yatim diambil ditaruh di rumah. Diambil taruh di rumah. Sehingga dia tidak merasa minder. Sehingga dia tetap merasa punya bapak dan punya ibu. Yang benar begitu. Tapi mungkin kesulitan akhirnya eh, dipakai cara dikumpulkan di satu tempat anti asuhan dan semisalnya. Kemudian yang keenam adalah watawali yaumaz yaitu pergi meninggalkan medan perang, lari meninggalkan medan perang. Illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin. Kecuali kalau dia meninggalkan medan perang itu tujuannya adalah untuk ngatur siasat atau bergabung dengan kelompok yang lainnya, tidak apa-apa. Yang dilarang di sini adalah ketika perang dia ketakutan, lari Wah ini dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ketika dia perang ketakutan, dia lari meninggalkan medan perang, nanti dampaknya adalah membuat teman-temannya jatuh mentalnya. Waduh, dia lari, saya tak lari kalian. Akhirnya lari semuanya. Karena itu kalau berada di depan musuh, sudah nggak boleh lari, sudah mati ya mati sekalian. Sehingga membuat teman-teman tambah kokoh. Wah, dia aja tegar, saya juga harus tegar. Kecuali kalau meninggalkan medan perang untuk ngatur siasat strategi perang atau gabung dengan kelompok lain. Bahkan yang lebih berat lagi dosanya adalah desersi. Desersi. Jadi dia lari meninggalkan pasukannya bergabung dengan pasukan musuh. Wah, tambah besar dosanya. Ketika perang dia lihat prospek ini kayaknya prospeknya ini di tangan musuh ini. Nah, saya harus pindah ke sana. Ini orang munafik. Kemudian yang keempat, yang ketujuh, yang terakhir adalah waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang beriman, yang tidak tahu apa-apa, itu tuh telah berbuat serong atau selingkuh. Jadi nuduh orang selingkuh itu tidak gampang. Nuduh orang selingkuh itu tidak gampang. Fa'ilam yaktu bi'ar ba'ati syuhada fajliduhum tamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kalau orang nuduh orang selingkuh, zina, itu harus ada empat orang saksi. Keempat orang saksi ini melihat dengan mata kepalanya. Maaf-maaf, laki-laki itu memasukkan alatnya ke dalam alat perempuan itu. Lihat dengan mata kepala. Nuduh orang loh ya, tidak gampang. Kalau hanya foto, tidak bisa. Kalau hanya film, tidak bisa. Harus lihat dengan mata kepala. Dan dalam Islam belum pernah terjadi pembuktian seperti itu. Seingat saya pernah pada zaman sahabat Umar bin Khattab ada dituduh seorang berselingkuh Lalu si penuduh diminta mana datangkan empat orang saksi. Dia datangkan empat orang saksi. Saksi pertama, ya saya melihat dengan mata kepala saya bahwa laki-laki itu memasukkan alatnya ke dalam alat perempuan itu. Yang kedua mengatakan begitu. Yang ketiga mengatakan begitu. Saksi keempat mengatakan saya melihat tapi samar-samar. Apa yang terjadi? empat orang saksi ini dicambuk semua. Yang nuduh, yang nuduh itu dicambuk semuanya. Jadi yang nuduh tadi dicambuk 80 kali cambukan. Padahal tiga saksi sudah lihat dengan mata kepala loh ya, persis lihat. Cuman yang satu aja lihatnya masih samar-samar. Dicambuk yang nuduh itu. Nuduh orang selingkuh itu enggak gampang. Oh, bagaimana? Ini akan ada laki perempuan di kamar, tiba-tiba keluar dari kamar enggak keramas. Iya, ya dia pernah berbuat salah seperti itu. Tapi kalau nuduh zina butuh saksi. Nuduh zina butuh saksi. Dalam Islam belum pernah terjadi pembuktian seperti itu. Yang ada adalah orang berzina dan dia mengaku. Zaman Nabi dulu ada Ma'il dan yang lainnya. Perempuan dari Al-Ghamidiyah mengaku, ya Rasulullah aku zina. Dan seorang perempuan hamil ya Rasulullah ini hubla zina, saya hamil dari zina lalu diperiksa dia itu normal enggak gila Rasulullah bilang sudah kamu pulang dulu sampai melahirkan anakmu sudah pulang melahirkan anaknya anaknya lahir datang ya Rasulullah hakim alaiyal lehat tegakkan hukum hak kepada saya kata Rasulullah pulang dulu sampai anakmu kamu sapi anakmu masih butuh nyusu kamu setelah disapih datang lagi digendong anak sambil bawa roti, anaknya makan roti. Untuk meyakinkan Rasulullah bahwa dia benar-benar sudah disapih. Baru perempuan itu diikat tubuhnya, ditanam separuh badan, dilempari batu. Sampai mati. Setelah mati disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala sempat menegur, "Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat?" Ya Rasulullah, Anda menyolati dia, pada dia telah berzina. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lakat taubatan, lau kusimat baina sab'ina min ahli madinati, lawasi'athum, wahal wajatta afdala min anjatat binasiha lillahi ta'ala." Wahai sahabat Umar, dia ini sudah taubat dengan taubat. Kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah, cukup taubatnya itu. Sehingga tobat luar biasa dia menyerahkan dirinya untuk dihukum karena Allah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan laqad tabat taubatan lau tabaha sahibu maksin lataballahu alaihi. Dia sudah taubat dengan sebuah taubat. Kalau pemungut pajak taubatnya seperti itu diterima taubatnya. Ini juga menunjukkan betapa dosa, betapa besar dosa pemungut pajak. Ya. Dia sudah taubat kalau pemungut pajak tobatnya kayak gitu, diterima tobatnya oleh Allah. Pajak itu dosa. Perlu pembahasan panjang lebar. Saya kira mungkin itu dulu. Berarti kita masih belum menyelesaikan ya bab yang kedua masalah tauhid. Masih banyak di situ hadis-hadis yang belum dibaca. Jadi berarti kita masih melanjutkan masalah tauhid ini. Kemudian insya Allah hari Ahad depan mungkin libur dulu satu, saya akan ke luar kota, akan ke Jakarta insya Allah. Tapi hari Sabtu nanti tetap ada Ustaz Muhammad Muhaddam dan hari Selasa besok tetap ada insya Allah waktu saya. Cuman hari Ahad depan aja libur satu. Mungkin itu dulu. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من